kampung apa Borolong nah daerah Singaparna Allah yabarik fikum kesemangatan yang kami lihat yang ada pada antum semua Allahu hasibukum kami menduga insyaallah taala ini semua adalah alamat kebaikan wala nuzaki 'ala Allahi ahada karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah padanya, Allah akan lapangkan dadanya terhadap agama Islam. Allah akan membuat hati orang tersebut senang, gembira dengan syiar-syiar Islam, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diantaranya adalah majalisul ilmi, kolabul ilmi. Maka kami pun menduga demikian. Barakallahu fikum. Kami berbahagia melihat hal ini ada pada antum semua kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kami dan antum semua di dalam menempuh jalan talabul ilmi terus menghadiri majalis ilmi dengan niatan yang ikhlas untuk benar-benar mencari ilmu syar'i mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu itu akan bermanfaat seandainya apa yang dia ketahui diamalkan bukan hanya sekedar menjadi wawasan. Itu yang kami harapkan. Semoga kami dan antum semua diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang Allah berikan kepada kita melalui majalis ilmi, melalui majlis-majlis ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini sebagaimana jadwal dan pengumuman yang telah disampaikan oleh panitia Nah, kami akan berusaha untuk membaca dan beristifadah dari sebuah risalah yang ditulis oleh al Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang beliau berikan judul Sittatu Mawadhi' Minas sirah enam tempat atau enam pembahasan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya terdapat pelajaran pelajaran-pelajaran penting terkhusus yang disebutkan oleh Syekh enam kejadian enam peristiwa dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang terkait dengan akidah. Barakallahu fikum. Kemudian syarah yang kita akan ambil untuk semakin memahami kalam beliau rahimahullah syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه kita menggunakan penjelasan beliau takrib untuk mendekatkan kita supaya bisa memahami kalamnya para ulama karena kita naam membutuhkan para ulama mereka lah para ulama yang telah Allah berikan ilmu sehingga bisa menunjukkan kita kepada jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka ikutilah terus jejaknya para ulama. Ikuti bimbingan para ulama yang mu'tabar, yang ma'ruf sudah dikenal kekokohan mereka di atas akidah ini, di atas manhaj ini, dan bagaimana pembelaan mereka, bagaimana keistiqomahan mereka dalam ilmu, wal amal, wa da'wah, wa sabr. Ikutilah jejak mereka. Dan biidnillahi ta'ala, hal ini akan menjadi sebab keselamatan diri-diri kita. Maka kami pun demikian memaksudkan dari majlis ini untuk membaca karya para ulama dengan penjelasan pula dari para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari ini semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Kita langsung masuk membaca kitab ini. Disebutkan dalam matan كتاب ستة مواضع من السيرة مؤلف الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله لما mengatakan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسlam الشيخ Muhammad ibn Abdul Wahhab Nah ini pengantar dari Nah pengantar dari yang mencetak kitab ini Nah Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad Abdul Wahhab Rahimahullah Wa'afa anhu amin Beliau berkata Ta'ammal rahimakallah Sittata mawadi' minas sirah وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي Demikian dalam mukaddimah beliau sebelum masuk kepada Naam penjelasan satu persatu dari enam kejadian dari sirah Rasulullah beliau memberikan pendahuluan enam. Beliau sebagaimana kita baca beliau mengatakan ta'ammal rahimakallah. Perhatikanlah olehmu semoga Allah merahmatimu. Demikian yang kami dapatkan kebiasaan muallif rahimahullah sering sekali beliau mengikuti para ulama sebelumnya bahkan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak naam mendoakan orang-orang yang belajar padanya banyak mendoakan orang-orang yang mendengar khutbah ataupun nasihatnya sebagaimana sebutkan dalam kitab ini beliau mengatakan ta'ammal rahimakallah. Perhatikanlah olehmu semoga Allah merahmatimu doa yang agung. Demikian seharusnya para muallim, para mudarris, para duat, mereka banyak-banyak mendoakan orang-orang yang mereka bimbing. Doa agar Allah merahmatinya. Karena kalau Allah kabulkan doa ini, orang yang dia ajari, orang yang dia bimbing, orang yang dia arahkan mendapatkan rahmat Allah, maka ini akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya dan dijaga dia dari dosa-dosa yang akan datang. Diberikan taufik padanya untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Jangan lupakan doa. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Beliau mengatakan ta'ammar rahimakallah sittata mawadhi'a min Perhatikanlah semoga Allah merahmatimu perhatikanlah sittata mawadhi enam pembahasan enam kejadian enam peristiwa dari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafhamha dan pahamilah enam kejadian atau enam peristiwa tersebut dengan pemahaman yang baik La'alallaha semoga Allah an yufhimaka semoga Allah memahamkan dirimu. Dinal anbiya terhadap agama para nabi. Semoga Allah memahamkan dirimu tentang agama para nabi. Litattabi'ahu agar engkau mengikuti agama para nabi. Wadinal musyrikin dan semoga Allah memahamkan dirimu tentang agama kaum musyrikin. Litatrukahu agar engkau meninggalkannya. Paham yang baik kemudian diikuti, paham yang jelek kemudian ditinggalkan. Fa inna aktsara man sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang mengaku-ngaku beragama mengaku-ngaku bahwasanya dia termasuk ahli tauhid ternyata dia tidak memahami sunnah sebagaimana seharusnya demikian ucapan beliau rahimallah sebagai mukaddimah dalam kitab ini, kita akan membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah. Berkata Syekh Muallif rahimahullah, "Ta'amma rahimakallah sittata mawadhi' min as-sirah wa fahamha fahman hasanan." Beliau menjelaskan as-sirah. Syekh Shalih Fauzan menerangkan, as-sirah Sirah itu al muradu biha yang dimaksud dengan sirah di sini adalah siratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan dalam kitab ini bahwa ada enam peristiwa, enam kejadian dari sirah. Ya, yang dimaksud sirah sinar sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah tersebut yakni siratul rasul wahya At-tariqah. Sirah Rasul adalah at-tariqah jalan allati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mundu ba'thatihi ila an tawaffahu ila an tawaffahu azza wa jal Sirah Rasul itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, jalan maknawi tentunya. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak diutusnya beliau, enam sampai Allah wafatkan beliau. Jalan dalam hal apa? Fil ibadah dalam ibadahnya, wa fil muamalat dalam muamalahnya, wa fi da'wati ila ilallahi azza wa jalla di dalam urusan dakwahnya bagaimana dakwahnya Rasulullah mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal. Wafil jihad dan dalam jihadnya beliau. Wala hijrah dalam hijrahnya beliau. Wafil ta'lim dalam ta'limnya beliau. Bagaimana beliau mengajarkan kepada umat. Fakullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam hiya siratuhu alaihi salatu wasallam. Ini yang dimaksud dengan sirah. Maka kesimpulannya seluruh perbuatan beliau, seluruh ucapan beliau, seluruh tindakan-tindakan beliau ini adalah sirah beliau, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Syekh kemudian menerangkan setelah kita memahami apa itu sirah. Sirah itu berarti perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau diutus sampai beliau wafat. Lalu mungkin muncul pernah kenapa kita harus mengetahui mempelajari sirah beliau alaihi salatu wasallam. Diterangkan oleh Syekh, wahada amrun muhim. Dan ini perkara penting. Mengetahui, mempelajari sirah Rasulullah SAW merupakan perkara penting. Nah, Wahada amrun muhim annal muslima bahwasanya seorang muslim yadrusu siratar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ajli an yaqtadiya Seorang muslim dia mempelajari sirah Rasul, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk dia mencontoh kepadanya, meneladaninya. Ini maksudnya. Nah, jadi kita mempelajari sirah Rasul ini bukan sekedar cerita yang menemani mengantar apa akan tidur. Kayak dikasih apa? Dongeng begitu. Naam atau sekedar nambah wawasan. Tadi saya mengingatkan bahwa seorang muslim penting mempelajari sirah Rasul dalam rangka supaya dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? lianna Allah jalla wa ala kata Syekh karena Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana. Karena Allah telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh kata Allah telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah yang mengatakan bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW telah ada apa? Kedua hasanah, teladan yang baik bagi kita. Bagi siapa yang menginginkan, siapa yang menginginkan beliau sebagai kudwah hasanah, Allah jelaskan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang dia mengharapkan Allah dan yaumal akhir. Maka orang yang akan mudah bersemangat untuk mempelajari Naam tentang sirah beliau kemudian menjadikannya sebagai teladan, yakni menjadikan Rasul sebagai teladan ini Orang yang demikian adalah orang-orang yang memang benar-benar jujur dia mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala Allah dan mengharapkan naam kehidupan yang baik di yaumil akhir. Semakin seseorang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka semakin ringan baginya untuk mencontoh Rasulullah dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Tetapi semakin seseorang lemah imannya, seseorang rendah keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir, dia akan semakin berat untuk menjadikan Rasulullah sebagai apa? Kudwa. Lihat ayat ini. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Maka ikhwani bidin rahimah rahimakumullah, ini sebuah pertanyaan kepada diri kita. Apakah benar-benar kita jujur menginginkan Allah dan Yaumul akhir? Seharusnya kalau demikian, ketika datang sebuah keterangan al-hadis ataupun ayat dari Al-Qur'an yang menerangkan tentang syariat yang dibawa Rasulullah, kemudian hal itu nah, menyelisihi kebiasaan kita. Kalau benar-benar kita jujur menginginkan Allah dan Yaumul akhir, tidak akan berat kita untuk rujuk padanya. Mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita jujur menginginkan siapa? Allah dan Yomul akhir. Benar-benar seorang yang menginginkan Allah dan Yomul akhir tidak akan berat menjadikan Rasul sebagai kudwah hasanah. Demikian yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wanifidin rahimana rahimakumullah. Nah, termasuk hal yang kita maklumi sebagaimana diri kita. Karena proses hidayah itu kan bertahap. Ya tidak? Nah, Dulu ketika kita belum mengetahui taunya dulu nah karena jauh dari ilmu kita dan orang tua kita semoga Allah mengampuninya Semoga Allah memberikan rahmat pada kedua orang tua kita Karena dulu mungkin belum memahami Mengajarkan, membimbing kita ya, Sebagaimana mereka ketahui Yang penting sholat Yang penting ngaji kan gitu Tidak boleh nah, mabok dan sebenarnya nggak boleh tapi cukup dengan itu. Adapun yang lainnya sudah seakan-akan kehidupan agamanya terpisah dengan urusan dunia. Demikian kan? Yang kita pahami dulu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Tengah perjalanan hidup kita memahami terasa hampa hidup ini. Kalau kita sekedar kemudian mencari apa sekolah, mencari gelar, mencari pekerjaan, menikah, kemudian bekerja, menakai keluarga, kemudian melakukan seakan-akan ibadah terpisah dengan kehidupan dunia tadi, kita merasa kok ada yang hampa. Sampai kemudian Allah berikan taufik kepada kita, ternyata hidup kita memiliki tujuan yang lebih mulia dari itu yaitu untuk benar-benar mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan taufik. Mulailah tergerak hati kita untuk mencari. Nah, apa saja yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita tunaikan. Mencari siapa yang bisa mengajari kita. Mencari majalis ini Allah pun membimbing kita, mengarahkan kita Nah, berjumpa dengan orang-orang yang membimbing mengarahkan ini ayat Al-Quran, ini sunnah Rasulullah. Demikian seharusnya seorang muslim satu persatu. Mulai dari perkara-perkara yang dulu berat kita tinggalkan. Nah, dulu mungkin dialami ya kita dulu sebelum apa memiliki leh ya kan begitu. Ya. Belum paham dulu. Bahkan menganggapnya kalau ada lehyanya apa? Untuk kaset, ya, gak ganteng. Kan dulu kita. Nah, ambar. Iya, Pak. Ya jenggot. Nah. Ini sebagai contoh yang kami alami. Ya, kadang-kadang tumbuh satu dua sudah kita cabut dengan apa? Uang dua keping kan begitu. Dulu, ya. Karena belum paham kan? Wajar. Demikian pula kita menyikapi manusia. Terkadang ada yang belum paham. Nah, maka jangan dicikapi dengan apa? Terlalu cepat. Ada keinginan baik, dia mulai bertanya, Alhamdulillah. Asbab lidahnya sudah masuk. Bimbing dia dengan baik. Arahkan dengan baik. Begini sunnahnya Rasulullah kenapa? Hikmahnya demikian dijelaskan para ulama dan demikian. Biarkan tumbuh dengan baik. Sebagaimana kita alami dulu. Tapi setelah kita memahami Alhamdulillah ya Allah ternyata Ternyata seharusnya itu tidak demikian Maka Naam kita pun kemudian memanjangkan leh ya Naam jenggot-jenggot kita Barakallahu fikum demikian celana yang dulu kita belum memahami. Ya tidak. Nah, saya mengalami ketika belum tahu ya musbil, ya. Kemudian setelah mendengar ini katanya nggak boleh, tapi mau dipotong kayak gimana? Saya linting kan dulu gitu. Nah, terus akhir-akhirnya, oh iya ya, ini masa harus main linting terus ya sudah dipotong dengan ring. Akhirnya Allah berikan kekuatan, kekokohan dan sebagainya. Nah, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, Kadang hal-hal itu kan terjadi ketika awal kita mengetahui apa terjadi apa benturan antar kebiasaan kita, keyakinan yang sebelumnya kita yakini ternyata menyelisih apa? Dalil. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan yaumil akhir, maka walaupun awalnya terasa kaget, berat, namun dia akan berusaha. Kalau ini bimbingan Allah dan Rasulnya, dan saya menginginkan Allah dan yaumil akhir, maka dia tidak akan merasa berat kemudian setelah itu berusaha, merubah, mengganti apa yang salah, apa yang keliru. Karena kita manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Barang kepada siapa-siapa yang menginginkan perjumpa, mengharapkan Allah dan yaumal akhir. Berdasarkan ayat ini pula dan ini yang dijadikan dari oleh Syekh bahwa pada diri Rasulullah terdapat apa? Teladan. Oleh karena itu kenapa kita harus mempelajari sirahnya beliau? Karena sirahnya beliau benar-benar teladan bagi kita. Dalam segala perkara. Bahwa Syekh mengatakan kudwatuna alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam teladan kita. Jadikan beliau sebagai teladan kita. Nam fal nadrusa fal nadrus siratahu maka hendaklah kita mempelajari fal nadrus siratahu min ajli an naqtadiya bihi fi dhalik maka kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita meneladani beliau dalam perkara tersebut. Jadi demikian pula maksud kami membuka kitab ini, kita membaca, kita mempelajari supaya kita mengetahui sebagian dari sirah Rasulullah yang disebutkan oleh Syekh dan Mu'alib di sini, kemudian setelah itu kita mencontohnya, mencontoh beliau alaihi salatu wasallam. Kita amalkan. Wahada huwal matlubu min dirasati sirati wa tafaqquhi Dan inilah tujuan dari mempelajari sirah Rasulullah dan tujuan dari memahami sirah tersebut. Ini yang harus jadi tujuan. Laisal maqsudu anna sirata tuqra'u fi munasabah fi munasabatin mubtadi'atin bukanlah menjadi tujuan Bukan tujuan dari sirah itu bahwasanya sirah dibacakan pada acara-acara kesempatan atau acara yang bid'ah. Acara yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah seperti munasabatil maulid. Dalam kesempatan maulid kemudian dibacakan sirah Rasul. Fa, fa inna hadhil qira'ata fa inna hadhil qira'ata la tusminu wa la tughni min ju' Sesungguhnya pembacaan sirah di waktu-waktu yang seperti ini hanya sekedar dibacakan. Oh dulu Rasul itu bagaimana kehidupannya beliau berdagang. Nah, sudah lepas acara tadi apa? Apakah mengambil pelajaran? Tidak. Kalau dulu Rasulullah kan jualannya jujur, ya tidak? Ya. Nah, apakah ada kemudian mengatakan dulu Rasulullah juga waktu berjualan kan jujur, ya. Dengan penuh kejujuran beliau beramanah mengambil barangnya kemudian jualnya. Nah, adakah di antara yang mendengarkan kisah kuman berusaha berarti saya dagang pun harus seputar soal jujur. Nah, nah banyak yang mendengar kisah ini kalau urusan dagang, nah kalau jujur mau mual untung cina kan gitu. Mana faidah yang diambil dari membacakan sirah? Maka saya mengatakan kalau kiroah membaca sirah sekedar untuk ini, la tusminu wa la tughni minju tidak akan mengenyangkan Nah, tidak akan mencukupkan dari rasa lapar. Ya ini tidak akan memuaskan, tidak akan ada faidahnya. Nah, li'annaha laisat litafaqquhi fiha. Karena membaca sirah seperti ini bukan untuk memahami, mempelajarinya. Wa inna ma hiya litabarruki jaryan 'alal 'adati faqat. Sesungguhnya membaca sirah dalam kesempatan-kesempatan seperti tadi hanya untuk dibacakan saja. Yang seperti ini hanyalah mungkin untuk apa? Tabarruk. Tujuannya untuk mengharapkan keberkahan dengan membaca sirah tersebut. yakni menjalani sesuai dengan kebiasaan ada saja. Bagaimana harus tahu kisah beliau naam ketika uh, naam dilahirkannya sampai ketika beliau lahir adanya pasukan gajah kan begitu. Nah, ini kan sudah dikisahkan cek itu sejak tahu sejak bangku sekolah dasar kan atau sejak mungkin TK sudah ada yang menceritakan. Tapi adakah di antara mereka yang menerangkan bahwa kita harus meneladani beliau? Nah, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Fala tufidu syai'an. Maka yang seperti ini tidak memberikan faedah sedikit pun. Lianna takhsisaha biwaktin muayyanin summa tutwa. Karena menghususkan kiraah membaca sirah dalam waktu tertentu. Kemudian ditutup lagi. Sudah selesai. Simpan lagi. Nanti kalau ada acara lagi. Buka lagi. Kemarin sampai mana ya? Baca lagi. Nanti tutup lagi. Terus seperti itu. Tukro summa tutwa. Dibaca. Kemudian ditutup yang seperti ini kata Syekh hadal amru la yanfa'u wa la yufid yang seperti ini tidak bermanfaat, tidak memberikan faidah. Nam, As-siratu, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlubun dirasatuha daiman benar-benar sirah itu dituntut untuk apa mempelajarinya terus menerus untuk kita mempelajari sirah Rasulullah wala naqsidu bidirasati mujarrada annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha dan bukan kami maksudkan dengan mempelajari sirah tersebut sekedar bahwasanya kita membaca min awal dari awal sirah sampai akhir sirah bahkan hafal mungkin yang lain gak hafal sampai nama-namanya hafal kemudian wanakul kemudian kami katakan qara'na sirah kami sudah baca sirah ayo sirah yang mana bagian mana saya tahu peristiwa Rasulullah turun wahyu pertama saya tahu paham mana lagi ketika ditentang oleh kaum musyrikin saya juga tahu nah masya Allah dalam penguasaan sejarahnya sirahnya masya Allah mumtaz nah namun sekedar apa wawasan dari wawasan saja lihat dari pengamalannya kamu itu banyak tahu sirah Rasulullah tapi kok kenapa jauh ya Kenapa akidahnya masih senang dengan kesyirikan? Kenapa dalam urusan membela sunnah, mengikuti sunnah juga berat? Nah, ada apa yang salah? Nah, kenapa? Karena tadi dia selesai membaca sirah min awal ila akhir, dia mengatakan Korakna sirah, saya membaca sirah, la na la. Nah, kemudian sekedar itu saja. Kami saya sudah membaca sirah. Atau sekedar untuk mendapatkan nilai di bangku sekolah. Nah, kan ada pelajaran sirah ya. Bagaimana ujiannya nak? Masya Allah, sirahnya sembilan, masa mumtaz bagus nak. Nah, perkara kemudian setelah itu nah, tidak ada yang diamalkan, kadang-kadang sebagian orang tua tidak peduli. Yang penting nilai di rapot bagus. Kalau nilai di rapotnya ada merah, uh, kebakaran sedang Ya, marah orang tuanya. Kenapa kamu nak? Ini pelajaran ini merah, ini merah, ini merah. Matematik juga merah misalnya. Kamu nanti gak bisa masuk ITB kamu kalau seperti ini misalnya ada. sirohnya juga demikian. Subhanallah. Sebagian orang tua, sebagaimana kata Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari hafizahullah, demikian. Ketika ada penurunan dalam prestasi nilai-nilai anaknya, dalam pelajaran-pelajaran tadi, resah bukan Tetapi ketika mendapatkan amalan perilaku anak-anaknya yang tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah, tenang. Banyak. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Paling tidak kita harus memiliki apa? Terbangun kita. Ya Allah, kita mempelajari ini untuk kita amalkan. Saya mengatakan la la buddha an natafaqaha fiha. Mesti harus kita mempelajari dalam sirah kemudian wanak tadi ya bir Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mencontoh meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi dalam perbuatannya wa aqwalihi dalam ucapan-ucapannya wa hada huwal maqsud inilah tujuan dari apa mempelajari sirah Alhamdulillah dari penjelasan ini setidaknya kita sudah dapat dua poin. Nah, sebelum lupa Pertama, penjelasan Syekh Salih Fauzan tentang makna apa tadi? Sirah. Jadi sirah itu apa? Perjalanan hidup Rasulullah mulai dari diutus sampai wafat. Nah, yang kedua, naam tujuan dari mempelajari sirah atau alasan kenapa harus mempelajari sirah beliau. Kenapa? Supaya kita meneladaninya Kenapa kita harus meneladani beliau, meneladani uh, na'am sirah beliau alaihi salatu wassalam? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan demikian. Harakallahu jazakallahu Nah, berarti yang disampaikan bisa dipahami. Nah, saya khawatir dibaca tidak ada yang nempel. Ya, wala faidah. Tadi khawatir sebagaimana kata Syekh, la tusminu wala tugni minju. Nah, barakallahu kasihan waktu bapak-bapak semua Ya ikhwan wal akhwat sudah diluangkan waktunya. Kalau tidak ada faedah saya salah ngajarnya berarti. Nah barakallahu fikum jazakumullah Kita lanjutkan. qad kataba al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kitaban 'aziman fi fiqh sirah. Kata beliau, Jazakallahu Fauzan hafidahullah, sungguh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menulis sebuah kitab yang agung di dalam fikih sirah. Bagaimana Naam beliau menulis tentang Eh, fiqh sirah yaitu wahwa kitab Zadul Ma'ad fi haddi khairil ibad kitab beliau Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk kitab yang padanya enam penjelasan tentang fiqh sirah wa enam kataba ba'dul mu'asirin kitabat dan sebagian ulama mu'asirin yang zaman ini itu juga menulis kitab-kitab kitab-kitab tentang sirah Minha di antara yang para penulis muasirin ini ada yang menulisnya tentang sirah Rasulullah. Minha di antaranya mahwa sahih ada yang benar, sirahnya benar. Wa minha mahwa sayyi namun di antara juga ada yang jelek. Terlebih awas hati-hati kalau penulisnya orang-orang Syiah. Nah, atau yang terpengaruh dengan mereka. Hati-hati ada penyelewengan, penyelewengan kisah-kisah sirah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena tujuan mereka adalah untuk supaya diarahkan kaum muslimin supaya mengkultuskan siapa? Gulu kepada kepada siapa? Ali dan Hussein dengan bahasa ahlul bait padahal mereka tidak jujur, tidak semua ahli bait mereka muliakan. Hati-hati. Nah, biasanya di antara ciri khasnya kita waspada kalau mendapatkan tulisan sebagai disebutkan Syekh Utsaimin dalam kitab Mustalah Hadis yakni penulisan setelah nama Ali radhiyallahu an beliau setelah menuliskan Ali mereka menulis nama uh, alaihi salam atau karramallahu wajha. Nah, hati-hati. Ini orang yang demikian tuh mengikuti torikoh mereka. Atau terpengaruh. Karena hukumnya tidak boleh. Mengkhususkan, memuji para sahabat dengan pemuliaan seperti ini tanpa yang lainnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimah mengatakan kalau demikian Asy-Syaikhan Abu Bakar wa Umar aula lebih pantas untuk disebutkan demikian. Sebutkan nama sahabat diikuti dengan doa radhiyallahu anhum ada tabi'in kemudian setelahnya kita katakan rahimahullah itu sudah mencukupi. Namun dengan mengkhususkan sebagian sahabat dengan tidak sahabat yang lain awas ini tidak boleh. Nah, dilarang oleh para ulama. Sedikit kita tadi menyinggung bahwa di antara kitab-kitab sirah tadi ada yang benar, ada yang sayyi, jelek. Wa minhum di antara mereka yang menulis sirah manin harofa ada yang menyimpang wajah di bisyirkiat dan mendatangkan apa datang membawa syirkiat dalam sirah-sirah tadi membawa perkara-perkara syirik bahkan diajar. Nah, wahasa atabarruka bil athar dan mendorong memotivasi untuk tabarruk dengan athar tadi dengan mungkin peninggalan-peninggalan Rasulullah nanti kalau ke Mekah sempatkan ke gua Hira misalnya ya Nah, kenapa kemudian berdoa khusus di sana? Hati-hati ini. Tabarruk. Nanti kalau sempat ke sana, sempatkan ke Gua Fur misalnya. Itu dulu Rasulullah paham sirahnya paham. Tapi apa? Diajarkan syirik. Kamu berdoa di sana meminta itu tempat nah tabaruk di sana. Padahal tidak ada dalilnya. Sampai Umar radhiyallahu an dulu memotong pohon yang dijadikan atau yang dulu para sahabat membaiat Rasulullah dalam baiat Ridwan di bawah pohon tadi. Ketika Umar melihat radhiyallahu an melihat kaum muslimin mulai mendatangi tempat tersebut terus banyak mendatangi dalam rangka tabarruk maka Umar radhiyallahu an segera memotong pohon tadi khawatir jadikan wasilah menuju apa kesyirikan bukan itu maksud dari sirah tabarruk dengan azhar peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, sampai belum lama kita mendengar ada mau ini rambutnya Rasulullah. Pernah? Ada. Masya Allah, apakah benar satu yang membawa beritanya juga ya seperti itu? Kita tidak boleh percaya dulu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhaladina amun injaakum fasikum fasiqun binaba'in fatabayanu. Siapa pasik Orang yang tidak memiliki adalah Siapa yang tidak memiliki adalah orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul. Mereka berada mengikuti bahkan membela perkara-perkara bid'ah. Ini tidak memiliki adalah. Beritanya bagaimana? Ya jangan langsung diterima. Langsung kita beritakan, Masya Allah ini ada orang membawa rambut Rasul. Ternyata setelah itu diketahuan apa? Ya bisnis. Ya, menjual air. Allahul Musta'an. Hati-hati. Nah, kalau fikum. Bukan ini maksud dari mempelajari sirah Rasulullah. Sampai menangis. Nah, melihat tadi, kalaupun benar, kalaupun benar bisa itu rambut Rasulullah, anggap benar, hab, anggap itu benar misalnya. Apakah harus demikian? Sampai diagungkan berlebihan seperti itu, kalaupun benar. Sementara sementara untuk mengikuti ajaran beliau, sunnah Rasulullah tidak mau. Apakah benar sikap demikian? Bukan ini maksud mengetahui mempelajari sirah Rasulullah SAW. Waja'ala huwal maksudu min qira'ati sir dan dia menjadikan hal ini adalah sebagai maksud. Waja'ala hada huwal maksuda min qira'ati sirah. Mereka menjadikan hal ini sebagai tujuan dari membaca sirah tadi. Walakin hada la ibrata akan tapi ini tidak ada ibrah, tidak ada pelajaran padanya. Lianna kullan yunfiqu mimma indah. Karena karena kan kata saya semuanya itu akan menginfakkan apa-apa yang dia miliki. Tentunya kalau kita menginfakkan sesuai dengan kita miliki kan. Nah, kalau kita punya punyanya untuk ada misalnya ajakan untuk ta'awun sodak kita punyanya uangnya kita infak uang kan gitu punya kelebihan makanan yang diberikan makanan punya kelebihan baju kita berikan baju kan begitu sesuai yang kita miliki maka saya mengingatkan di anak kulan semuanya yunfiku mimma indahu menginfakkan apa yang dia miliki Allah di indahu syai'un jayid yunfiku syai'an jayidan sesuatu seorang yang memiliki sesuatu yang baik maka dia akan menginfakkan sesuatu yang baik. Walladhi indahu syai'un radhi. Seorang yang memiliki sesuatu yang jelek, yunfiqu radi. Dia akan meninfakkan sesuatu yang jelek. Nah, maksudnya tadi kalau orang yang ternyata akidahnya memang sudah terbiasa dengan syirkiat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terbiasa dengan perkara-perkara yang seperti itu, maka yang dia akan keluarkan pun seperti itu pula. Maka waspada. Tidak semua kitab-kitab sirah itu harus kita baca. Teliti, waspada. Karena sebagaimana kata saya, sebagiannya benar, sebagiannya jelek, salah. Sebagian penulisnya menyimpang. Nam, qala Syekh Saleh Fauzan, walhamdulillah segala puji bagi Allah. Nas'alullah an yahdiyana wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, kami meminta kepada Allah agar Nah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami dan kalian. Wa yahdi haula ila ila sawa'is sabil dan kami pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka-mereka tadi yang sudah menyimpang agar Allah berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa an yaruddahum ila haq agar Allah mengembalikan mereka yang sudah menyimpang kepada al-haq. Ini para ulama para ulama ketika menjelaskan penyimpangan, ketika mentahdir yang memang layak untuk diperingatkan dalam keadaan mereka menginginkan mencintai orang tadi kembali kepada al-haq. Bukan sekedar ingin apa? Menjatuhkan. Nah, nah, barakallahu Dimatikan dulu ya. ya. Silakan dimatikan dulu handphone. Atau di luar? Di luar. Oh, mohon maaf. Ada kan? Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Nah. Barakallahu fikum. Jadi para ulama demikian. Sebagaimana Syekh Sulaiman mengungkapkan di sini. Ya, ini ketika beliau menjelaskan, beliau menjelaskan bahwa sebagian penulis-penulis sirah itu apa? menyimpang. Sebagian membawa kesyirikan-kesyirikan. Setelah saya menjelaskan tadi, beliau mengatakan semoga Allah menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Semoga Allah mengembalikan mereka kepada al-haq. Nah, demikian seharusnya. Bukan kalau kita kadang-kadang kurang hikmah. Ya, menjelaskan penyimpangan apakah perbuatannya atau tokoh-tokohnya namun disertai sikap emosional keluar dari hal-hal ilmiah. Nah, perkara-perkara urusan pribadi itu yang dibesarkan. Ya salah. Ya. Kalau kekurangan-kekurangan pribadi ya setiap kita juga memilikinya kan. Jadi kita peringatkan bagaimana perbuatan-perbuatan orang tadi. Penyimpangan dia. Nah, demikian kalau sudah betul-betul dalam masalah akhlak ya termasuk Ah, kedudukan dia misalnya seorang muallim ya dijelaskan ketika memang perlu dijelaskan kepada manusia atau kepada yang bertanya dalam keadaan kita mencintainya mendoakan dan semoga Allah memberikan petunjuk memberikan hidayah dia kembali kepada Allah. demikian para mentahdir Nah, kadang sebagian ulama mengungkapkan sorohah jelas Nah, bahwasanya fulan Naam mutalawin نعم فلان نعم يمشي في المقر على طريقة حلبي demikian uh, waspada atau fulan naam ikhwani sebagian ulama mengatakan demikian kadang fulan mengatakan kadang sebagian ulama ketika melihat mulai ada penyimpangan namun mungkin belum uh, naam masih terus uh, diupayakan nasihat mereka kadang mengatakan nahnu la nansahukum an ya'khudal ilma minhu misalnya kami tidak menasehati kalian untuk mengambil ilmu darinya. Kan lebih halus. Namun nasihat padanya. Demikian para ulama. Dalam keadaan mencintai mereka kembali. Jadi jauhi sikap-sikap emosional. Nah, barakallahu fikum. Wa nahnu kata kami la nantadiru la natan la natanaddaru bihim natadaddaru daro itu yakni Sukhriya ini merendahkan, mencemooh. Kami tidak mencemooh mereka. Li Allah yusibuna ma'asab agar tidak menimpa kepada kami apa yang menimpa kepada mereka. Karena kadang kalau enam peringatan dia tadi menjelaskan dia faktor emosional atau faktor ketersinggungan pribadi, kadang-kadang Allah uji hal itu menimpa kepada dirinya. Kita lihat, kita lihat beberapa orang Ketika dulu seakan-akan dia rujuk dari kebatilan, dia katakan wah fulan itu begitu. Tapi lihat kita banyak unsur pribadi, emosional pribadi. Nah, lama-lama fulan juga ketahuan penyakitnya. Lama-lama kita tahu sekarang melalui proses yang panjang, eh balik lagi ke orang tadi. Subhanallah. Benar-benar kita lihat. Berarti dulu apa yang dia sampaikan kepada kita apa? Oh saya sudah menasehatinya, oh saya sudah berdua ngobrol sama dia. oh, tidak ada hujah dia terus, tapi emosional. Bahkan ada yang ada dari kiper dia. Saya akan sudah paling menasehatinya. Tidak demikian. Toriqah para ulama dalam menasehati dan memperingatkan umat. Peringatkan, yang butuh diperingatkan karena berbahaya, peringatkan. Dengan ilmiah, dengan perasaan tadi semoga Allah memberikan hidayah padanya. Namun kalau kesalahannya harus diperingatkan. Kalau tidak ya akan menipu yang lainnya bahaya. Nah barakallahu fikum. Walakinna nas'alullaha al-afiyah. Akan tadi kata Syekh kami memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari hal tersebut. Nas'alallah an yahdiyahum Kami berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka Yang sudah menyimpang tadi wa an yahdiyahum ila sawab dan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Namun sebelum mereka kembali, ya tentunya kita harus waspada, kan begitu? Nam, ya saya juga menginginkan, namun aduh sayang saya berat ini. Saya mendoakan tapi saya terus bersamanya juga bukan demikian. Barakallahu kita menas setelah menasehatinya, setelah nam kepadanya dan masih seperti itu, ya terpaksa kami tinggalkan dalam keadaan kita mendoakan hadahumullah semoga Allah memberikan hidayah pada ada yang bertanya dan jelas orang yang sudah katakan bagaimana fulan nah fulan dulu memang nah ahli sunnah dan kemudian menyimpang cuma demikian maka kalau hukum terangkan dengan ilmiah tidak dengan emosional barakallahu fikum semoga Allah akan mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut Ikhwani fidin rahiman rahimakumullah Jam berapa kajian kita? Sampai jam berapa? satu belas Fal maksudu maka kata Syekh tujuan min dirasati sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal al-i'tibar. Huwal i'tibar. Maka tujuan dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-i'tibar. Untuk mengambil pelajaran wala amalu dan untuk mengamalkannya wal iqtida'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhdul ahkami minha dan mengambil hukum darinya. Nah, hadza huwal matlub. Inilah yang dituntut, yang jadi tujuan dari mempelajari apa? Sirah. Untuk i'tibar mengambil pelajaran. Oh, mengalami ternyata di antara yang kita ambil dari sirah Rasulullah harus sabar dalam menjalani naam mengikuti manhaj beliau alaihi salatu wassalam. Akan ada ujian. Coba lihat ujian yang diambil Rasulullah ketika dulu beliau belum berdakwah kepada tauhid sebagai salah satu contoh. Ketika beliau belum mengajak umatnya kepada tauhid, beliau dikenal sebagai orang yang apa? Jujur, ya terpercaya, amanah, orang suka, orang cinta padanya. Nah, ketika beliau mulai menyeru manusia kepada tauhid. Nah, beliau memperingatkan dari kesyirikan, bahkan beliau mentahdir memperingatkan dari sesembahan-sesembahan kaum musyrikin. Ketika itu loh mulai beliau mendapatkan apa? celaan, cercaan. Nanti akan disebutkan poin ini oleh Syekh salah satu pembahasannya beliau mulai mendapatkan permusuhan ketika mulai beliau mulai memperingatkan sesembahan-sembahan yang naam diibadahi oleh kaum musyrikin selain Allah Subhanahu wa taala. Mulai menuai kebencian. Ini menunjukkan kita ambil ibrah yang namanya dakwah tauhid mesti akan ada ujian. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari ketika ditanya seorang wanita mengatakan ya Syekh saya seorang wanita dari Aljazair kalau tidak salah. Nah, alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah ya Syekh. Nah, wanita ini dari Aljazair. Beliau bertanya, minta fatwa kepada beliau, alhamdulillah ya Syekh, seorang wanita dari Aljazair, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada saya sehingga mengenal sunnah ini. Kemudian saya pun alhamdulillah berusaha terus mempelajari sunnah-sunnah ini akan tetapi keluarga saya yudhayiquni, mereka menyempitkan saya, menekan saya. Karena saya mempelajari sunnah. Mungkin dialami ini. Nah, apa jawaban beliau? Ali, beliau, enam eh, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari, hafizahullah. Secara makna saya terangkan jawaban beliau beberapa poin. Yang pertama, beliau menasehatkan, memahamkan, ketahuilah secara makna bahwa jalan ini, jalan yang Nabi Muhammad SAW benar-benar harus ditempuh dengan kesabaran. Jalan ini bukan seperti jalan yang maprusatun bil ward kata beliau. Bukan jalan yang dihamparkan bunga-bunga. Masya Allah, indah kan? Ya ini pengantin mungkin seperti itu kan? Hamparkan bunga-bunga. Ya kadang-kadang ada seperti itu. Kadang-kadang apa? Onak dan duri kan gitu. Jalan ini bukan jalan yang terus seperti yang dihamparkan bunga-bunga. Tapi jalan yang ditempuh Rasulullah ada jalan yang menuntut kesabaran. Saya mengingatkan tadi untuk bersabar. Kokoh. Kemudian saya pun menasehati untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memohon kekuatan hidayah. Memberikan hidayah kekuatan padanya. Dan pengaruh doa sangat besar. Jangan dilupakan. Nasihat ketiga saya menasehati kepada ya wanita tadi dan yang semisal dengan ini. Barakallahu untuk tadi idfa billati hiya ahsan membalas dengan yang lebih baik Kerabatnya yang belum memahami, masih awam, belum memahami, jangan dibalas dengan emosional. Mereka mungkin melakukan itu karena belum paham kan? Idfa dillatihi asad. Ada yang perlu dibantu dari kerabatnya walaupun dia kadang-kadang dalam berkata tidak baik, bantu sesuai dengan urusan-urusan mungkin urusan dunia membantunya. Idfa billatihi asad. Sampaikan nasihat dengan baik. Itu tiga nasihat yang saya ingat dari beliau. Enam, hafidahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ini sebagai contoh ketika kita mempelajari sirah Rasul, kita etibar. Demikian Rasul menghadapinya. Celaan, belum lagi apa? Beliau apa? Sampai apa? Sampai pernah di nah di embargo. Ya. Nah, barakallahu fikum. Beliau sampai diancam bahkan terakhir sebelum hijrah, beliau akan dia apa? Dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah perjuangan berat Rasulullah SAW Sebagai contoh kita iktibar berarti membutuhkan as-sabar Dalam menjalani dakwah ini Namun yakin Lihat dari sirah itu pula Bahwa pertolongan Allah itu apa? Turun Pertolongan turun Turun Turun Sampai akhirnya Allah menangkan dakwah Rasulullah Naam pada tahun 8 Hijriah Allah SWT memberikan kemenangan besar kepada Rasulullah yaitu apa? Fathul Makkah. Orang-orang yang dulu menghinakan Rasulullah, orang-orang yang dulu memerangi Rasulullah tanpa peperangan yang berarti apa? Beliau alaihi salatu Wasallam nah, mengalahkan mereka. Namun lihat pula sirahnya bagaimana beliau menyikapi kaumnya tadi dengan penuh hikmah. Sehingga akhirnya nah, banyak yang memasuk, masuk agama Islam. Nah ini diantara tujuan kita mempelajari sirah. Iktibar. Bagaimana seharusnya kita menyikapi perkara-perkara yang kita hadapi ketika menjalankan agama ini. Nah, ikhwani fidin wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Kita mempelajari sirah untuk i'tibar wal amal. Lianna hayatahu. Dikarenakan hidupnya Rasulullah. Kullaha semuanya. Semua sisi kehidupan Rasulullah khairun baik. Kullaha Naam Lianna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khairun wa kullaha ilmun semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah ilmu, wa kullaha amalun saleh semuanya adalah amal saleh Ini sisi kehidupan Rasulullah. Kullaha jihadun wa kullaha da'watun wa kullaha ta'lim. Semuanya bermakna perjuangan. Al-jihad semuanya bermakna dakwah dan ta'lim. Demikian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatuhu sallallahu alaihi wasallam faidatun bil khairil azim min jami'in nawahi. Semuanya sisi kehidupan Rasulullah benar-benar penuh dengan kebaikan yang agung dari seluruh sisinya. Kulluha ibadah, semuanya ibadah. Itu kehidupan sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, dalam perjuangan dakwahnya, dalam peperangannya, dalam perdamaiannya, dalam muamalah bersama para sahabat, dalam kehidupan berumah tangganya. Demikian. Nah, Rasulullah SAW bukan hanya satu, tapi berapa? Hah? Sebenarnya tapi demikian coba lihat Rasulullah. Bahkan pernah beliau naam dalam waktu kurun sekitar dua bulanan semua istri-istri Rasulullah pernah tidak tidak pernah memasak. Sama dua bulan. Tiga hilal. Apa yang dimakan aswadan? Ya dia hanya kurma dan apa? Air. Pada beliau Nabi. Nah kita, kita, nah para doa, para da'i, baru kemudian mendapatkan goncangan kemudian ya besok mau saya berhentilah dari dakwah ya saya besok mau jualan di pasar dulu ya saya enam bulan tidak dakwah dulu ya Kenapa mau memperbaiki ekonomi misalnya? Demikian. Ujian dalam kehidupan rumah tangganya saja merupakan apa? Pelajaran untuk kita. Ketika beliau memiliki azwaj, istri yang lebih dari satu, bagaimana terjadi kecemburu antara satu dengan yang lain? Tapi subhanallah demikian sabarnya beliau Ada salatu wassalam. Menyikapi kecemburuan adalah hal yang wajar selama tidak mengarah kepada bugut kebencian. Sampai pernah sebagian istrinya memecahkan piring isi yang lain. Rasulullah tidak marahi badannya. Rasulullah mengumpulkan piring-piring dari tersebut. Mengamankan makanannya. Dengan sabar. Tidak kemudian lantas memarahi istrinya. Dasar kamu kan tidak. Alain pernah lihat. Sabarnya kesabaran Rasulullah SAW. Yang belum kita miliki maka mempelajari seluruh sisi kehidupan beliau benar-benar ilmu, benar-benar kebaikan, benar-benar amalan saleh, benar-benar ibadah. Sama sekali tidak ada ruginya kita untuk mengetahui, mempelajari sirahnya beliau alaihi salatu wassalam. Demikian bukan hanya untuk ikhwan, juga untuk siapa? al umahat Dalam seluruh sisi kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Namun tadi kembali kepada ayat yang kita baca di awal yang membuat kita berat untuk meneladani seluruh sisi kehidupan Rasulullah kita akui. Namun ketika adanya kelemahan kita dalam mengharapkan kebahagiaan di awal akhir kan begitu. Kalah dengan apa? Ego kita. Nah, kalah dengan hawa nafsu kita. Hal ini membutuhkan apa? Latihan dari kita, perjuangan terus, sabar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wal akhawat. Nah, kemudian Syekh mengatakan Fa'alayna maka wajib atas kita an na'taniya bisiratihi wajib atas kita untuk memperhatikan terhadap sirah Rasulullah. Wa Syekh Walif Al-Imam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah akhada minha beliau mengambil sebagian dari sirah Rasulullah ini sittata mawadi'ah muhimmatan enam peristiwa, enam tempat, enam kejadian yang penting. Syekh hanya mengambil enam saja. Sementara sirah yang lain masih banyak kan. Beliau hanya mengambil enam bagian saja. Wal, ba wal baqiyatu dan yang sisanya tadi ya, yang selain diambil Syekh yang masih banyak maujudatun itu ada fi siratihi sallallahu ada dalam sirah Rasulullah saw lakinna hadhil mawadhi'a akan tetapi enam enam pembahasan yang beliau ambil dalam kitab ini tata'allaqu bil aqidah terkait dengan perkara akidah. Nah, jadi beliau memang maksudkan mengambil sirah ini selain mengetahui sirah Rasulullah juga yang terkait dengan urusan apa? Akidah yang harus kita ketahui, kita pelajari, kita amalkan. Demikian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Penjelasan Syekh Salih Fauzan dan terhadap ucapan muallif ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi'a min as-sirah wa fahamha fahman hasanan. Masih ada dua kalimat lagi dalam mukadimah ini yang akan dijelaskan oleh Syekh salih Fauzan namun nah, sudah sampai waktu pada pukul setengah 12 kami cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, seandainya ada yang benar yang saya sampaikan faminallahi taala ini nah sesungguhnya benar-benar taufik dari Allah adapun kesalahannya kekeliruannya dari kejahilan saya dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala nah, kita tutup dulu oh, ada pertanyaan sebelum Ada pertanyaan yang pertama Bagaimana yang pertama bagaimana dengan kitab Hayatul Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal dari Turki. Allah apa itu sahih? Allah alam sampai saat ini saya belum mengetahui. Naam kitab ini dan mungkin bisa ditanyakan kepada anak saya tidak. Naam ataupun insya Allah kita pun akan berusaha mencari um, istighbar tentang keadaan kitab ini. Nah, alam sebelum mengetahui. Yang kedua, apakah amalan seseorang seperti sholat, zakat, haji dan lain-lain bila akidahnya tidak sahih akan batal atau tidak akan diterima? Contoh orang khawarij atau qadariyah. Nah, yang kami ketahui, yang kami pahami dari penjelasan para ulama bahwa seluruh amalan soleh akan terhapus kalau orang tersebut melakukan syirik akbar. Pertama. Nah, yaitu dengan dalil antaranya dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Nah, Sungguh kata Allah telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu seandainya engkau mempersekutukan Allah niscaya hapuslah semua amalanmu. Berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat semisal ini maka menunjukkan bahwa semua amalan soleh kalau dibarengi dengan syirik akbar maka semua amalan soleh akan apa? Gugur. Nah kalau tadi kelompok-kelompok menyimpang tadi terjatuh dalam kesyirikan besar dalam syirik akbar atau kekufuran. Nah, barakallahu fikum, maka tentu hal ini tidak akan diterima sebagaimana ucapan Ibnu Umar ketika ada dua orang menghadap kepada Ibnu Umar mengatakan bahwa di Basrah muncul seorang bernama Ma'ban Al-Juhani di antara yang awal-awal berbicara mengkritik tentang takdir Allah Subhanahu wa taala maka Ibnu mengatakan idza laqituhum idza laqitahum Naam, fa'akhbirhum kabarkan kepada mereka, naam, annahum bura'u minni wa anni wa anni bari'u minhu. Katakan kepada mereka orang Qadariyah tadi, kalau kalian berjumpa dengan mereka, sesungguhnya mereka telah berlepas dari aku dan aku berlepas dari mereka. Ibn Umar, Ibn Umar mengatakan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar Uhud, maka tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Berarti ini iman. Karena Orang-orang Qadariyah mengingkari takdir. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan takdir dan tidak mengetahui yang akan terjadi kecuali setelah terjadinya. Ini kufur terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang seperti ini menggugurkan apa? amalan. Nah, maka kelompok-kelompok yang menyimpang kalau sampai kepada kesyirikan dan kekufuran seperti tadi, maka jelas akan menggugurkan amalan soleh dia. Adapun ada sebagian kelompok-kelompok menyimpang dari manhaj Rasulullah namun belum sampai kepada kekufuran, kesyirikan ya tentunya. Nah, amalan-amalan yang masih dibangun di atas sunnah mungkin sebagiannya ada tentu masih diterima. Hanya saja dia terancam dengan apa? Wa'id syadid. Karena Rasul mengatakan kulluhum finnari illa wahida. Diancam dengan neraka namun derajat penyimpangan mereka tidaklah sama. Ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak mampu saya jawab tidak dijawab ya. Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana rasanya setelah hijrah ini Rumah tangga seolah-olah ada pemisah Tapi perempuan kan gak punya talak Nah Barakallahu fikum Nah seandainya ini dialami baik oleh enam ikhwan ataupun akhwat maka saya nasihatkan kepadanya pertama untuk sabar bersabar enam karena sebagaimana tadi saya nukilkan nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Bukhari Kadang ujian ini terjadi bagi seseorang ketika mendapatkan hidayah Ternyata orang yang di sekitarnya Bahkan orang paling dekat dengan dirinya Belum mendapatkan apa? Hidayah Fa'ansahu an yasbira untuk bersabar Sabar dengan cara apa? Dengan cara terus semangat ya mempelajari hidayah ini Jangan kemudian jadi mundur Ini bukan sabar Terus pelajari hidayah ini dengan sungguh-sungguh Ketika dia mendapatkan kesempatan untuk bermajis ilmu, hadiri. Kalau belum mendapatkan karena mungkin nah, satu dua hal, maka dia masih mendapatkan melalui media-media tadi, radio kah dan sebagainya, maka dia luangkan waktu untuk benar-benar ta'lim bukan sekedar mendengar sambil lewat. Luangkan waktu, duduk ta'lim, catat. Nah, dengan cara seperti ini akan mengokohkan ilmu. Dia punya catatan khusus taklim dan sebagainya. Dia merojaah dan sebagainya. Akan hidup ilmu. Ilmu ini akan mengokohkan keimanannya. Ujian akan datang. Namun yakin ayat Allah Subhanahu wa taala wal aqibatul muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Yakin. Baik laki-laki ataupun wanita, kalau dia bertakwa, maka kesudahan yang baik akan Allah berikan padanya. Ujian-ujian ini, nam satu saat akan berlalu. Sabar kokohkan terus belajar, beramal sesuai dengan batas kemampuan dia. Yang kedua, Nah, hendaklah dia berusaha dulu menyampaikan hidayah yang sudah dia peroleh kepada tadi. Mungkin kalau seorang suami yang mendapatkan ini, sampaikan tadi kepada istrinya dengan baik. Jangan dengan emosional. Kalau yang sudah mendapatkan hidayahnya adalah istrinya, sabar, sampaikan pula berusaha mencari kesempatan menyampaikan ini kepada suaminya. Barangkali suaminya masih terhalang beberapa sebab. Kadang terhalang dengan ucapan-ucapan sebagian yang nam salah ucap misalnya. Sudah mendekat Allah mendapati ucapan yang kurang mengenakan begitu. Karena juga ya sebagian kan tadi ada yang bisa sudah mempraktekkan, ada yang masih tergesa-gesa kan, istijab. Nah, kamu di mana? Wah, sudah kamu seperti kan kadang-kadang seperti itu. Nah, sampaikan bahwa kesalahan pribadi orang tersebut nah bukan menunjukkan manhaj sunnah ini salah. Salah dia salah pribadinya. Saya tidak menyetujui, nggak boleh seperti itu. Ucapan tidak hikmah. Tetapi itu tidak diajarkan dalam manhaj ahli sunnah. Tidak demikian. Supaya apa? Tidak menjadi celah lah mereka mah. Ya itu kesalahan orangnya. Kita juga nggak setuju. Kalau saya punya kesempatan, saya nasihati orangnya. Kan gitu. Kalau memiliki kesempatan, saya tidak setuju. Jangan sampai naam tadi karena kesalahan satu orang menjauhkan kita dari hidayah. Hal yang disebutkan sebagian sahabat menasehati, "I'rifil haqqa ta'rif Kenali al-haq ini, Kenali al-haq ini dari prinsip-prinsipnya, dari hakikat al-haq tadi, dari ilmunya. Ta'rif ahla, maka niscaya engkau akan mengerti siapa orang yang di atas al-haq ini. Bukan kemudian apa? menyandarkan sebatas kepada orangnya. Pelaj, apakah ahlu sunnah mengajarkan prinsip-prinsip seperti ini? Kalau tidak, ya salah orangnya tidak mengamalkan. Kan begitu. Sampaikan nasihat ini kan baik tentunya. Kalau dia seorang istri apalagi kepada suaminya kan Nah, jangan seperti komandan dalam rumah tangga, eh, suami, bagaimanapun bagaimana, apa? Komandan kan gitu, nggak enak masa istri yang wah abi ini kok ilmunya dan ya jangan. Ya, sampaikan dengan baik dan tolong tunjukkan akhlak-akhlak yang baik dari seorang istri kepada suaminya supaya hal itu akan membantu ternyata semakin dia mempelajari ilmu semakin diamalkan dalam khidmat kepada suami Menjadi hujah nanti ketika terjadi pembicaraan. Coba dipikirkan. Selama Umi ini mengenal hidayah, kemudian hijrah, apakah ada akhlak Umi yang tercela kepada hati? Justru ini mengamalkan khidmat kepada suami. Kan berpikir. Berpikir, Umi sekarang lebih menjaga diri, tidak mau ikhtilat, tidak mau berbicara dengan orang-orang yang bukan mahramnya, tidak mau menerima tamu kecuali yang diizinkan oleh oleh abi oleh suaminya, kan begitu? Ini diajarkan di majlis-majlis taklim, saya amalkan. Coba pikirkan, apakah yang Umi ikuti ini mengajarkan kejelekan atau kebaikan? Kan semakin tentram suaminya. Jaga ini, akhlak yang baik. Jangan banyak berdebat. Cari waktu-waktu yang tepat. Nah, walaupun berat memang, tadi kan sabar tadi. Maka kokohkan dengan ilmu, belajar terus. Sempat hadir talak taklim, hadir. Tidak sempat dari faidah tadi. Sambil terus berdoa, terus berupaya, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan terbaik baginya. Sabar, jangan tergesa-gesa kemudian ya sudahlah besok. Nah, saya kan memang tidak bisa mentalak sebagai pertanyaan. Wanita kan punya khulu kan gitu, punya. Namun itu ya sudah bukan jalan yang harus ditempuh pertama kali. Kalau suaminya bisa mendapatkan hidayah karena sebab tadi seorang istri kan keutamaan baginya. Paling tidak, setidaknya benar-benar sudah optimal nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar darinya. Nasihat saya, nam kepada naam istri atau suami yang sudah mendapatkan ini namun belum yang sampingnya belum sabar terus belajar kokohkan tadi dan jangan kemudian mengikuti perintah-perintahnya yang tidak makruh, yang jelas itu jangan ikuti. namun apa ucapkan dan ucapan yang baik Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Ustaz mohon nasihatnya bagaimana seorang akhwat baru hijrah mau kajian gak ada mahram. Dengar ada di rumah gak fokus. Terus kita juga pengen berkumpul dengan umat lain untuk mengokohkan hati. Dan menjadi ukhuwah sementara hati ini lemah. Nah, keinginannya baik, Masya Allah. Ingin berkumpul bersama akhlul khair. Ingin berkumpul bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan ini. Ini keinginan yang baik. Namun seandainya ada akhwat mengalami hal-hal seperti ini, adanya belum dapat izin dan sebagainya. nah, saya nasihati tadi untuk bersabar dulu. Naam, barakallahu fikum, jangan kemudian melakukan sesuatu yang melanggar syar'i tadi. Kalau misalnya kajiannya jauh sampai menempuh jarak safar dan tidak ada mahram yang mengantar, jangan. Jangan maksakan. Nah, kalau ada mahram yang mengantarkan dan dia dapat izin silahkan berangkat. Nah, kemudian masih punya kesempatan dengar di radio alhamdulillah dan fokuskan tadi. Minta izin suaminya di jam segini saya ingin belajar setengah jam atau satu jam satu hari saja di saat waktu yang sudah selesai pekerjaan rumah selesaikan khidmat kepada suami dia tunaikan di waktu itu di minta waktu untuk belajar menulis, mencatat, didengarkan. Mungkin ini belum ditempuh. Coba, coba lakukan hal ini. Sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau bisa ada kesempatan kumpul dengan umahat yang lain untuk mengokohkan hati, alhamdulillah. Nah, banyak-banyak bersyukur. Namun seandainya belum ada kesempatan juga, ada belum dapat izin dan sebagainya, jangan berontak dulu, sabar. Nah. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hati ini lemah, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala yu'inuna, Allah akan menolong kita. Barakallahu fikum wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada para suami yang belum mendapatkan hidayah. Nah, Allahumma amin. Bismillah, apakah memaksa suami untuk taklim bisa dibenarkan atau sebagai seorang istri hanya boleh tunduk pada suami? Iya, seorang istri pada dasarnya dia adalah yang diringkin. Ya, ar rijal qawwamuna 'ala nisa. Pak nah, suami ini pemimpin bagi para istrinya. Jangan sekali-kali istri jadi apa? Jadi pemimpin. Namun bagaimana dalam namun bukan berarti tidak boleh ada saran. Ur saran diberikan para istri Rasulullah SAW. Sebagai dalam sebuah riwayat saya lupa lafad hadisnya dan riwayatnya. Mohon maknanya saya hafal. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk yakni mencukur rambutnya, kemudian menyembeli hewan, kemudian ketika itu para sahabat tidak mau melakukan karena masih nah, merasakan ada sesuatu yang mengancam Rasulullah masuk ke rumah ke salah satu istrinya, ke tempat istrinya menceritakan kekesalan Rasulullah SAW kemudian dinasehatkan oleh tadi memberikan saran-saran yang baik Nah, kemudian disarankan supaya engkau melakukan terlebih dahulu. Nah, kemudian memerintahkan Rasul. Fatah itu dilakukan, nasihatnya dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah. Kemudian para melihat Rasulullah telah melakukannya, segera mereka melakukannya. Satu ibrah yang kita ambil bahwa seorang istri bisa memberikan apa? Nasihat, saran yang baik. Sampaikan dengan apa? Dengan baik, dengan kalimat yang baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, para istri lebih tahu insya Allah bagaimana cara yang lebih paham tentang suaminya kan. Kapan waktu-waktu yang baik menampilkan. Jangan suami baru pulang kerja masih capek ya. Kemudian oh, terus keluar ya subhanallah. Sifat besar ya. Suami akan apa? Menolak. Ya. Cari Bukan kita membenarkan penyimpangan atau hal yang diyakini suaminya yang menyelisih sunnah tidak kita benarkan. Cuma ini proses apa? Hidayah. Barangkali semoga Allah memberikan hidayah padanya. Kita kokoh, upayakan kita kokoh, terus berupaya dulu, ikhtiar dulu. Jangan dulu kemudian mengambil langkah yang tergesa-gesa. Tunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada suami. Sehingga suami semakin merasakan bahwa semakin bertambah ilmunya, semakin semangat belajar, ternyata semakin diamalkan. Mungkin suatu saat berpikir, benar ternyata yang saya lihat di majlis taklim ini ternyata apa? Istrinya kok demikian? Sementara istri saya, masya Allah, mengamalkan menjaga hak-hak suaminya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Nah, mau maaf sekurangannya Apakah kalau kita maksa pergi taklim tidak melanggar syariat? Ya, jangan dulu. Ya, jangan. Kalau suami belum mengizinkan, saya nasihatkan jangan dulu.